kudune mbus warga luwih gampang wong kuncine di didudono miftahul jannah la ilaha illallah wis karep mlebu nggowo kuncine neraka ora roh kuncine kok kowe mlebu jare kancaku malah ora ana lawane kudu dilaku ombo bocah kok ngono dikandani <laughs> Dadi neraka iku gak usah lawan Gus, dadi langsung mlebu. Lah nek kowe wae sing mlebu aku mah. Terus kowe ku nak ora sabarno liwat siratal mustaqim. Mergo wedi nak liwat siratal mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing soleh-soleh sing tawakal iku sak koyo kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nak sing soleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbalkil atwat koyo ujaran sing banter bos. Rata-rata wong soleh iku menculot, orang nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat karepmu tuh. <laughs> kok harus direncanakno. no, wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantonge tak kandhani, Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus, tak ngliwati siratal mustaqim cekelan opo? Lan mau belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Ta tapi ana hikmah ya akhirnya sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kenek. Gue cekelan kan ini nak wedus korban kan ditumpah itu cekelan apa? sungulan Lah nek sungguh Gus piye Gus? Ya pun pun Pak terserah Pak terserah. dan Padahal kaca akeh. Misalnya yang poel rano sungune roh likur, rong juta rong atus, sing sungguh sungune tolong juta, gak masalah deh nih. Timbang tiba gus serano cekelan. <laughs> Aduh, masa ana uang. Wah, yes. Nah, kandani sing korban sapi-sapi itu kan gobedi tapi sungune cili kudu sing golek blantong cara wong belah mbon dene bayangno iso ngono ya ora usah ngono bayangno swarga terus kaya eh, wis wis wong wong bayangno kok sing repot-repot bayangno sing kaya kilat wis sedok swarga sampai ditakoki malaikat kowe ora neraka mboten ya iku ya wis liwat dadi liwat ora kudu ya dadi wa imminkum illa waridua mesti wong liwati neraka tapi carane ora usah ora wajib napa Wah, itu pilihan. Sampai kepen petualangan ya monggo. Penseru-serunan. <laughs> Tapi tak jamin. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono cek digantoli kok ngisor. Dadi ora kok ngewot Isik napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa? Wis potensine wis. Terus no dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? No? Inna wa sa'atun wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Yo ya, jadi kira usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana indadzoni abdi. Lah sik direncana ngono kok ya dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin ya, wis pokoke gampang. Ya yakin tapi dimodali, modali ikhlas itu paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intuk tu sedekah tifani iman apa lagi. Jadi ikhlaslah sodako kadang diketokno. Ben dadi hukum masal. Nak uangmu penting soda. Sodako cocok terus ikhlas. Oh nak sodako rano wong roh. Rano wong roh berarti rano ajaran. Rano ajaran malah kacau agama jadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi rata ketokno. Terus rano wong mulan. Jebule anjir rano sing diketokno. Ngetokno <laughs> apaan nih? Inna wa satu wa ta'ala ku indauna sandinga wa ta'ala ilmu saat ilmu tentang kiamat Mata takum, kapan terjadi apa kiamat kama tatakumu wa yunsilu kira kita napa wa yunasilu kira kita napa inna wa inta ilmu sah wa yunas sidil khair nabi nak temriki wa yunsilu bitakhfifi napa wa yunsilu wa tasdidilan tasdid wa yunas silu dadi kira ana sing wa yunsilul khair ana sing napa wa yunas silul khair alwe saing udan e biwaktin ana ing siji wektu ya alamu kang pirsa sapa wa ing wektu wa ya alamu lan pirsa sapa wa ta'ala ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim ada karono nate kulana amsa to itu. Jadi Allah ku dat sing pirsa lanang to wedo soal saiki teknologi roh iku wis gedhe wis nemulan akeh tunggale ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim zaman lagi hamil rong jam tolong jam ngerti gak dokter lanang wedo e? terus saiki dibantah tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wedo wis nemulan pangeran dawuh wa ya lamu mafil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru dua menit dua detik kalau itu calon manusia Allah wes perso lanang we itu. Lalu ngomong saya ini kan terlambat, terlambat melepuh. Wala lamulan orang ngerti wahid dari salah siji mina salah satu sati yang telu sopohir woi taala liyane Allah taala. Mergo yang sing rahim niku ngeten nggih kulo warai nggih. Allah nak ngendikan imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misalnya ngeten kula terangno nggih. Kan tenggene Quran apa laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedo Berarti ya manusa nak ra lanang yo ya wedo Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham ya? Itu yang menurut Allah kalau gak lelaki ya perempuan. Kalau ini malah ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ya ngalim, ini penting ibu-ibu ya Mas. Seniru wong alim kan ya kalau kula baleni malih. Ya. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah manusia itu kalau nggak lelaki ya Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki Terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak. Karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita karena keterbatasan kita karena dia bergaya feminin terus kita darani wantu. Tapi ini, di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama Wandu atau Khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoi uang raiso, Khunsa itu nak sholat sepundi. Akhirnya kurang surat Sayyidina Ali. Yuk pas musuhan tuh. Sayyidina Ali ya pinter, pidato. Muawiyah itu musuhku. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumum nekut khutbah. <laughs> karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali harus diakses secara terbuka karena nggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyur. Eh nah, kalau balik hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fakihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya lagi atau perempuan. Itu hukima min haitsu ya Makanya tetap ya soal kita mengatakan Agus ah, Gus ning dunia nokhunsa khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap lengkap dasem ya kue sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau nggak lelaki ya perempuan lalu ada fakta yang kita katakan itu hunsa mulane nih gue tafsir jalanan sampai dulu nih wa makhlukat zakar wal satu beliau ngendikan gini wal hunsa itu zakarun au unsa indawah hunsa itu hakikatnya kalau nggak lelaki ya perempuan karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga makanya kita sepanjang memberi hukum tadi tapi kalau kita diskusi ngarang fikih atau sono bakasan, khunsa ku biye, hukume biye, Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hu. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada nggak hukum khunsa? Nggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah, hanya Allah. Soal wong roh lanang itu um, menger, nyongkone ngerti, tapi ngerti ini dene kan orang mafil arham belum ma. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah yo iya, lanang wedok itu ada we tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan waya lamu mafil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak? Rahim ini subur enggak untuk anaknya? Zat asamnya cukup enggak? Itu ma apa saja. Kemudian mufasir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufasir bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufasir yang mengatakan anak tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. mana balik-balik tentang dewi Mbah tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang tah itu padahal ma itu mubham apa saja lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa tuh. tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu sebagian Faham sih kalau mas melani ngaji ngaji paling gak iso ibu-ibu paham lah rafaham lah lah ibu-ibu paham lah ngaji wis ora Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sidin Ali, ya hakikate ora ana hunsa, nak ra zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Nah, saiki hunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rojul misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Wala ya lamulan orang ngerti wahid dan salah suci minna salah sati sing telu sapa khairu wa salian Allah taala. Wa mata dirilan orang ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa hutaning lakoni sapa nafsu hudan ing sesuk. Ya tunggale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe mending ini, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap bar subuh turu. Sakroh-rohmu itu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate mati tau ora? Lah nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh tenan. Serencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sida turu. Nggih ta ora? Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni nger ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti ngono. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jadi kalau ngamuk ya sungkan tapi piye jenenge. Syaratnya lo kadang ngamuk. Min khairin sanging api ausari nonto elek lawa lamulan ngerti hu ing kabeh bu eng almadkur min dalik sopo Allah taala wa taala wa mata dan orang ngerti sopo nafsun awawan biaya arti ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sopo nafsun wong yura ora roh ben mati ning di terus kowe mbok bantah wonten Gus sing ngerti niku lho sopo pengedar narkoba itu sing terkenal yo kan doroh mergo dihukum mati wah mesti nusa kambangan matiku <laughs> yo ora roh iso wae keputusan eksekusinya digan diganti ya, jadi potensi roh ya iku potensi roh iku nah penjajal Lalu kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di di Nusa Kambangan misalnya. Ya tapi kan ya tetap ora roh. Soalnya perubahan. Ya, pokoknya ora roh. Lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa ya apa. Lah ya jare kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa yo koyo di dhuwit darani sugih. Cara apa ya kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku sugih. Tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya su antumul fuqara'u ilau ya wa fakir kabeh jare pangeran dhuwitku mbok aku ora kowe ngerasa sugih dhuwitku mbok mbok aku kabeh wae penge pangeran cuma cara manusa ngene ku ya wis sugih tapi cara pangeran ya kere kabeh antumul fuqara'u ila Allah kowe kabeh fakir kere kabeh butuh ning Allah Wa ma tadrilan ora ngerti sapa nafsu nawawaan ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun. Wa lan ngerti hu ing ma apa biayi ardin tamu hu ing aya ardin tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa ta'ala iku alimun dat sing pirsa bikuli sein lan saben-saben perkara khabirun tur dat sing bijak bijak banget inihi ono ing batine se kadhirihi koyok dhahire se. Jadi Allah berso jerone sek kaya pirsa dhahire sek. Rawang riwayatna sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawang riwatno sapa Al Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar sang Ibnu Umar ngriwatno hadis mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang ya rupane hadis mafatihul ghaib utawi pira-pira kunci kegaiban iku khamsatun ana lima rupane innahu indahu ilmus sa'ah ila akhiris surah alamin surah 100